بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد Sekarang kita masuk pada poin ke-79 Qala hafizahullah ta'ala At-tashahhudu fi salati Tashahud di dalam salat Wa asahu siyawit tashahudi hadis Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu dan yang paling sahihnya bentuk tasyahud adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan fa idza jalasa ahadukum jika duduk salah seorang di antara kalian fi salati di dalam salat falyaqul maka hendaknya dia mengatakan attahiyatu lillah Assalawatu salawatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه Ada beliau sebutkan di sini jika salah seorang di antara kalian duduk di dalam salatnya pada tahiyat nanti, faliyakul maka hendaknya dia mengucapkan at-tahiyatu lillah At-tahiyat untuk Allah, wassalawat, wattayyibat juga salawat-salawat dan kebaikan-kebaikan. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh. Selamatan untukmu wahai An-Nabi dan rahmatnya Allah serta berkahnya untukmu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan juga salam untuk kita, untuk kami dan para hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahasanya tidak ada sembahan yang benar melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dan ini dibaca ketika tahiyat. Yang diinginkan di sini idza jalasa ahadukum yang dimaksud adalah duduk tahiyat, bukan di antara duduk bukan duduk di antara dua sujud akan tetapi yang dimaksud adalah duduk pada tahiyat baik tahiyat yang pertama ataupun tahiyat yang yang terakhir membaca doa ini. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-80, sifatul julusi fis salati wal isyarati fit tasyahudi. Model-model duduk di dalam salat dan isyarat pada tasyahud. Kama fi hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumah. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Zubair. Semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada bis salati jika beliau duduk di dalam salat da'a yadahu liyumna ala fakhidhihi liyumna beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas pahanya yang yang kanan Wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Dan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. Wa asyara bi usbu'ihi as-sababati. Dan beliau berisyarat dengan <coughs> telunjuknya. Dengan jarinya, yaitu jari telunjuk. <coughs> Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. <coughs> Jadi jelas di sini menerangkan kepada kita perkataannya idza qa'ada yang dimaksud dengan duduk ketika akan tahiyat ketika akan baca tasyahud atau membaca tahiyatulillah langsung memberikan isyarat dan ini adalah kita jelaskan <coughs> di dalam kitab sifat Nabi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada Muhammad Ibnu Qasim atau mengajarkan kepada keponaannya beliau mengisyaratkan, memberikan contoh seperti ini. yaitu memberikan isyarat ketika langsung membaca at-tahiyat, langsung mengisyaratkan. Tidak menunggu membaca asyhadu alla baru mengisyaratkan akan tetapi dibaca ketika bangkit dari ruku duduk pada tahiyat terakhir ini ketika mulai membaca tahiyat langsung memberi isyarat. Dan untuk menggerakkan telunjuk telah kita jelaskan pula hadisnya adalah hadis yang baik, syad, ada keganjilan padanya. Dan telah kita jelaskan pula yang berkaitan dengan masalah menggerakkan orang memilih pendapat menggerakkan mereka pun kebingungan menetapkan mana yang benar dari menggerakkan. Apakah dengan gerakan cepat ataukah hanya satu gerakan atau terjadi perbedaan di antara mereka. Dan telah kita jelaskan bahwasannya asal sholat itu diam. Tidak bergerak-gerak kecuali ada dalil yang menerangkan tentang bolehnya menggerak-gerakan. Dan ini telah kita jelaskan di dalam kitab sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin ke-81, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'adat tasyahudi. As-salah yang dimaksud as-salah di sini menyampaikan salawat bersalawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud. Dalilu hadisu Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Fadalah bin Ubaid semoga Allah meridainya. Anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kala beliau mengatakan ahadukum jika salat salah seorang di antara kalian faliyabda bitahmidi rabbih subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya dia memulai dengan tahmid, memuji Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wasana'i alaihi dan menyanjungnya. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian dia berdoa setelah itu dengan apa-apa yang dia inginkan untuk dia berdoa padanya. Penyebutannya di sini, ila shalla ahadukum falyabda bitahmid rabbih subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ketika bersalawat salah seorang di antara kalian, maka memulai dengan tahmid. Kemudian wasanai alaihi juga memujinya, summa yusalli yusalli ala nabi kemudian bersalawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita sebutkan tadi untuk tasyahud sudah disebutkan di dalam tasyahud yang berkaitan dengan mengucapkan salawat atau mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan summa yad'u ba'du bima sya'a. Ketika dia sudah membaca salawat, dia berdoa sekehendaknya. Apa yang dia inginkan untuk berdoa, maka dia berdoa dengannya. Dan ini akan disebutkan di dalam riwayat yang selanjutnya. Beliau katakan rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, wa huwa haditsun sahihun dan dia adalah hadis yang sahih. Wa min ahsani siyawis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi hadis Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Dan yang paling bagusnya bentuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah datang pada hadis Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Penyebutan Al-Badri di sini bukan berarti dia Ahlul Badar. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang menyebutkan bahasanya Abi Mas'ud di sini termasuk dari orang mengikuti perang Badar dan sebutkan bahasanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan pula tentang masalah ini. Akan tetapi yang benar bahwasanya Abi Mas'ud bukan Ahlul Badar dan penyebutan Al-Badri di sini yaitu nisbah kepada tempat tempat Al-Badri yang terjadi perang Badar padanya tempat itulah dinamailah atau dinisbatkanlah beliau kepada tempat Badar tersebut. Bukan berarti dia Ahlul Badar. Karena Ahlul Badar dari kalangan para sahabat tidak disebutkan Al-Badri. Kan tetapi mereka tidak disebutkan itu. Yang disebutkan hanya Abi Mas'ud ini dengan penisbatan Al-Badri yang diinginkan adalah tempat yang dinamai dengan Badar bukan orang yang mengikuti perang Badar dan beliau termasuk sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Anna Bashir bin Sa'ad qala bahasanya Bashir bin Sa'ad mengatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Amarana Allah an nusalli alaika ya Rasulullah. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kepada kami an nusalli ya Sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami untuk kami bersalawat untukmu. Wahai Rasulullah, fakaifa nusalli alaika? Karena Allah sudah sebutkan, Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian untuknya, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawatlah kepadanya dan sampaikanlah salam untuknya sudah diperintahkan oleh Allah. Dengan itu para sahabat pun ketika mendapati ayat tersebut mereka menanyakannya bagaimana kami akan berselawat. Lafat selawatnya itu seperti apa. Fakaifa nusalli alaika. Maka bagaimana kami berselawat untukmu. Qala maka beliau mengatakan kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim. Ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, sampaikanlah salawat untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah sampaikan salawat ala ali Ibrahim pada keluarga Ibrahim. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari keluarga Ibrahim. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini penyebutan di sini itu keluarga dari Ishak atau keluarga dari Ismail juga masuk. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan salawat untuk beliau di sini untuk menerangkan keutamaan beliau. Kalau bersalawat menyebutkan Ali Ibrahim sudah masuk di dalamnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi untuk di, diperkuat lagi tentang keutamaan beliau, kemuliaan beliau, maka disebutkanlah dengan lebih jelas tentang beliau. Dan di sini disebutkan ala Ali Ibrahim Wabarik ala Muhammadin. Dan di sini disebutkan tentang nama beliau sendiri. Untuk disampaikan salam kepada beliau, kemudian keluarga beliau juga keluarga Ibrahim. Sebagaimana telah diberikan kepada keluarga Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin dan beri, berilah berkah kepada Muhammad dan wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim sebagaimana engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Ibrahim fil alamina pada alam semesta ini. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau adalah Al-Hamid, Maha terpuji, Al-Majid, Maha <clears throat> Maha mulia. Rawahu Muslim, Hadith ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini yang dibaca. Tadi ketika membaca At-Tahiyat, At-Tahiyatu Lillah, Wassalawat. Kemudian melanjutkan dengan membaca salawat ini. Setelah membaca salawat, baru berlindung. Nanti akan disebutkan berlindung kepada fitnah dajjal, berlindung kepada empat perkara yang akan disebutkan pada poin selanjutnya. Dan pada poin ini, beliau sebutkan pada poin 82 ini, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, ad qabla taslimi thumma zikru ba'dah. Berdoa sebelum salam, kemudian berzikir setelahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhiri falyata'awwaz billahi min arba'in Jika telah selesai salah seorang di antara kalian dari bertasyahud yang terakhir yaitu tasyahud akhir falyata'awwaz maka hendaknya dia berlindung billah pada Allah min arba'in dari empat perkara. Jadi kalau kita melihat dari lafaznya ini idza faragha ahadukum min tashahhudil akhir seakan-akan membaca doa perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini seakan-akan ini dibaca pada tasyahud akhir saja adapun salawat tasyahud pertama dan telah kita sebutkan di dalam kitab atau yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah salawat masuk pada tasahud terakhir dan dari sini tidak mengapa bagi seseorang dia membaca at tahiyatulillah kemudian selesai dibaca dengan salawat baru dia berpindah ke rakaat yang ketiga tidak mengapa karena dia menganggap bahwasanya yang dibaca pada rakaat terakhir atau tasahud terakhir itu setelah salawat yang dibaca adalah ini doa ini berlindung dari tiga dari empat perkara ini yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sebutkan di sini pada poin 82 ini ad-du'a qabla taslimi berdoa sebelum salam, summa zikru ba'dah. Kemudian berzikir setelahnya, setelah salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Idza faragha ahadukum jika telah selesai salah seorang di antara kalian minat tasyahudi dari tasyahud al-akhir tasyahud yang terakhir Faliyata'awwad. maka hendaknya dia berlindung billah kepada Allah min arba'in dari empat perkara min azabi jahannam dari azab jahannam wa min azabil qabri dan dari azab qabr wa min fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian wa min syarril masyihid dajjal dan dari kejelekan al masyih ad-dajjal Rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh muslim. Dan disebutkan oleh para ulama untuk berlindung di sini adalah suatu kewajiban yang wajib dia baca ketika tasyahud sebelum dia salam membaca doa ini. Membaca doa ini. Kemudian beliau sebutkan lagi hadis yang selanjutnya doa yang dibaca setelah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan hadisnya wa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan dari Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi beliau mengambil dengan tangannya faqala mengambil tangan Mu'adz bin Jabal faqala beliau berkata ya Mu'adz wahai Mu'adz wallahi inni la uhibbuka sesungguhnya aku mencintaimu. Itu mencintai karena Allah. Dan kita dituntut untuk mengucapkan kepada orang yang kita cintai karena Allah, kita katakan, Hibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Yang diucapkan itu hendaknya dia menjawab. Menjawab. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani bi atau ahbabtani fihi Semoga atau Allah telah mencintaimu yang mana dia yang mana kamu telah mencintaiku karenanya karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Jadi itu lafadznya. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi. Allah, semoga Allah mencintaimu pula karena kamu telah mencintaiku karena Allah. Itu yang dijawab ketika ada orang yang mengucapkan kepada kita, "Uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah." Maka dia dijawab, "Habbakallah allazi ahbabtani fi" atau bisa juga "Habbakallah allazi ahbabtani lahu." Lahu. Jadi boleh dua-duanya. Kemudian beliau sebutkan, "Usika ya Mu'adhu la tada'anna fi duburi kulli salatin." Saya mewasiatkan kepadamu wahai Mu'ad supaya kamu tidaklah meninggalkan pada akhir penghujung terhadap setiap salat. Takulu untuk kamu katakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni. <coughs> Tolonglah aku supaya zikrika aku berzikir kepadamu wa syukrika dan mensyukurimu wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadahku padamu wa huwa haditsun sahihun dan ini adalah hadis yang sahih jadi menerangkan kepada kita sebelum salam diucapkan doa ini kalau dia lupa maka dibolehkan setelah salam untuk mengucapkannya ini diantara pendapat dari para ulama. Mereka menyebutkan bahwasanya doa ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bisa dibaca di dalam salat yaitu sebelum salam dan juga bisa dibaca setelah salam. Jadi kalau dia sebelum salam lupa, boleh baginya untuk membacanya setelah salam.